Saya mohon jawaban Ustadz tentang pendidikan wanita. Anak saya minta berhenti kuliah karena ingin menimba ilmu syar'i. Ya, syukran dari Bapak Syarif Budiman. Taib. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Bapak yang bertanya ini sebab dari sedikit orang yang mau memperdalam ilmu syar'i, mau mempelajarinya secara khusus, maka ada di antara anak-anak kita yang mempelajarinya, ya, yang mau memperdalamnya. Iya. Mereka ini termasuk dan insya Allah kita juga termasuk dari sedikit orang yang mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafatan. falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seharusnya orang-orang beriman itu pergi semuanya berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Mengapa tidak ada sebagian dari mereka atau sekelompok orang ya dari setiap kelompok-kelompok yang ada dari setiap masyarakat-masyarakat, setiap kampung, setiap kota itu untuk pergi tafaqqufid din ya untuk pergi memperdalam agama untuk apa waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim agar mereka apabila kembali kepada kaumnya bisa memberikan peringatan, bisa memberikan pengajaran tentang tauhid, tentang bahaya kesyirikan, tentang halal dan haram dan seterusnya. La'allahum yahdharun agar kaumnya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah secara khusus. Ya. Bahkan walaupun ada kewajiban jihad, ya, kewajiban memerangi orang kafir tetap Allah memerintahkan mesti ada sebagian dari umat ini yang secara khusus pergi belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Di mana dengan ilmu ini mereka kembali kepada kaumnya untuk berdakwah, ya. Untuk memperingatkan kaumnya, ya. Semoga mereka kaumnya ini menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya dan sejumlah keutamaan majelis ilmu yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dengan agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang memahami ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, seorang yang memperdalam ilmu agama, tentu pemahamannya akan lebih luas. Pemahamannya akan lebih baik dibanding yang sekedar mendatangi majelis ta'lim sepekan sekali, ya, atau bahkan mungkin sebulan sekali. Baik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Iya. Dan banyak lagi keutamaan keutamaan mempelajari ilmu agama dibanding mempelajari ilmu dunia. Baik. Maka ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Kalau ada di antara anak-anak kita yang bersungguh-sungguh, ya, yang benar-benar dan memiliki semangat untuk memperdalam ilmu agama harus didukung, ya, harus didukung. Ini subhanallah nikmat yang sangat besar. Iya. Ditambah lagi kenyataan yang ada di eh, sekolah-sekolah uh, umum ya, atau di bangku-bangku kuliah ya, kebanyakannya itu dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. seperti adanya percampuran antara laki-laki dan wanita ya. dan tentunya telah diketahui bersama hal seperti ini sangat berbahaya bagi seorang wanita muslimah. Ya. Berbahaya bagi anak-anak kita. Karena bisa mengantarkan kepada pergaulan bebas. Dan telah banyak kasus kita mendengarkan bagaimana para mahasiswa dan mahasiswi ini terjerat pada pergaulan bebas diakibatkan ya, pertemuan-pertemuan mereka di bangku kuliah dan seterusnya. Ya. Namun bukan berarti kita melarang belajar ilmu dunia sama sekali. Ya. Namun hendaklah dalam menempuhnya tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu dunia itu sendiri hukumnya fardu kifayah. Ya. Sedangkan ilmu syar'i hukumnya fardu ain. Ya. Hukumnya fardu ain. Ya. Alhamdulillah orang yang mempelajari ilmu dunia sudah sangat banyak. Ya. Andaikan sebagian atau sedikit saja orang mempelajari ilmu dunia, karena itu hukumnya fardu kifayah, maka telah jatuh kewajibannya dari yang lainnya. Ya. Bagaimana lagi kalau ternyata yang mempelajari ilmu dunia itu sangat banyak, ya. sementara yang memperdalam ilmu syar'i yang disiapkan untuk menjadi pendidik-pendidik dan mengajak kepada agama yang mulia ini di masa depan itu masih sangat sedikit sekali. Ya. Lebih sedikit lagi yang bisa mengamalkannya dan bisa mengajarkannya kelak. ini ya, Jadi belum tentu orang yang mempelajari ilmu syari hari ini pun di masa depan dia bisa mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkannya kepada yang lainnya. Iya. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Iya. Ketika banyak orang mungkin mencibir ya apabila seorang mau memperdalam ilmu syar'i atau seorang mau memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama ya di sisi yang lain eh, anak-anak uh, kita memiliki semangat yang kuat ya dan semangat yang tinggi untuk memperdalam ilmu agama ya apalagi jika kita lihat kenyataan umat ini sangat membutuhkan ya, para pendidik-pendidik ilmu syar'i. Ya, terlebih seorang wanita adalah pendidik generasi ya. yang kelak akan mendidik satu generasi ya, untuk masa depan. Ya. Bagaimana generasi ini kalau tidak dididik di atas ilmu agama yang benar? Ya. Dan yang terakhir, pahala yang sangat besar ya, yang akan diraih oleh orang tuanya ya, baik dari sisi mengalirnya pahala dari doa anak yang soleh maupun pahala mempermudah sang anak untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya. Selama anak itu belajar, selama dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka pahala tiada henti akan mengalir kepada orang tuanya yang telah berjasa untuk mempermudahnya ya, meraih ilmu ilmu syar'i. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab semoga ada manfaatnya wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin